وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Bapak Ibu yang kami hormati Kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Ahzab Kita baca ayat yang keempat Allah berfirman di ayat yang keempat Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ما جعل الله لرجل tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam diri seseorang min qalbaini ada dua hati fi jawfih dalam perutnya wa ma ja'ala azwajakum dan Allah tidak menjadikan istri kalian allai tudahiruna minhun yang kalian dihar ummahatikum adalah ibu kalian Allah tidak pernah menjadikan istri kalian sebagai ibu kalian hanya karena sebab dihar wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan anak angkat kalian abnaakum sebagaimana anak keturunan kalian dzalikum qaulukum itu hanya ucapan kalian biafwahikum yang keluar dari mulut kalian wallahu yaqulul haqq dan Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman yang benar wa huwa yahdis sabil dan dia memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ud'uhum liabaihim panggillah mereka liabaihim dengan dinisbatkan dengan dinasabkan kepada bapak mereka huwa aqsatu indallah itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala fa illam ta'lamu abaahum jika kalian tidak mengetahui siapa bapak mereka, fa ikhwanukum fiddin. Maka jadikan mereka saudara kalian dalam agama wa mawalikum dan jadikan mereka maula kalian. Walaysa alaikum junahun dan tidak ada dosa bagi kalian bima akhta'tum bih dengan kesalahan yang tidak kalian sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum namun yang dinilai dosa adalah yang disengaja oleh hati kalian. Wa kana Allahu ghafurur rahima dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zahir ayat yang kita baca ayat ini berbicara tentang pengingkaran yang Allah berikan kepada tiga keyakinan orang jahiliyah tiga keyakinan orang-orang kafir di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki tiga keyakinan yang itu semuanya bertentangan dengan realita. Yang pertama, mereka meyakini ketika ada orang yang sangat cerdas, orang yang mudah menghafal, sekali mendengar langsung bisa merekam dan sulit melupakannya. Maka mereka menyebut orang semacam ini punya dua hati dalam perutnya. Dan ada salah satu di antara orang jahiliyah yang bernama Jamil bin Ma'mal Al-Fihri yang dikenal sebagai orang yang punya dua perut, punya dua hati dalam perutnya. Ini keyakinan pertama. Kemudian keyakinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingkari dalam ayat ini keyakinan orang jahiliyah bahwa ketika ada seorang wanita yang didihar oleh suaminya maka status wanita itu sama persis seperti ibunya dari sisi hukum artinya tidak boleh didekati tidak boleh digauli namun tidak dipisahkan dari suaminya layaknya seorang ibu bagi suaminya kemudian keyakinan yang ketiga bahwa anak angkat di masa jahiliyah itu bisa bersatu sebagaimana anak kandung mereka bisa memberikan atau mendapatkan warisan mereka bisa jadi ahli waris dan semua bersatu sebagai mahram sehingga mantan istri dari anak kandung nanti tidak boleh dinikahi oleh atau mantan istri dari anak angkat tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya semua ini Allah ingkari karena ini semua adalah keyakinan yang bertentangan dengan realita Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah riwayat tentang sababun nuzul Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma lirajulin min qalbayn fi jawfi Tidaklah Allah menjadikan dalam diri seseorang memiliki dua hati dalam perutnya bahwa ada seorang di kalangan Quraisy yang bernama Jamil bin Ma'mar Al-Fihri Jamil bin Ma'mar Al-Fihri dia dikenal sebagai orang yang sangat mudah menghafal, cepat menghafal dan lama lupanya. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang sangat pintar dalam menyebarkan berita. Karena itu Jamil digunakan oleh Umar bin Khattab atau dipakai oleh Umar bin Khattab untuk mengumumkan keislamannya. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia tanya kepada masyarakat siapa orang yang paling pintar mengumumkan berita, maka ditunjuk Jamil bin Ma'mar. Kemudian Umar menyuruh Jamil untuk mengumumkan bahwa dia telah masuk Islam. Karena Jamil pintar dalam menyampaikan berita, pintar dalam menyampaikan penjelasan, dan dia orang yang sangat cepat menghafal. Sehingga orang Quraisy menyebut Jamil ini lahu qalban fi jaufi, orang yang memiliki dua hati dalam perutnya. Sampai mereka mengatakan bahwa Jamil lebih cerdas daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memang Muhammad adalah orang yang pintar, ada yang lebih pintar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu ketika pada saat perang Badar orang-orang musyrik dikalahkan oleh kaum muslimin dan ketika itu Jamil bin Ma'mar masuk dalam barisan tentaranya orang musyrikin. Ketika orang musyrik dikalahkan oleh kaum muslimin, pasukan mereka tunggang langgang lari ke belakang. Jamil ini termasuk salah satu di antara pasukan yang lari mundur dan dia memakai satu sandal sementara satu sandalnya dipegang. Dia membawa satu sandal Satunya dipakai, satunya dipegang oleh tangannya. Kemudian ketika dia lari ke belakang, dia lari mundur sambil bertanya, "Saya nyari-nyari sandalku kok nggak ketemu." Nah, padahal satunya dipakai, satunya dipegang oleh tangannya. Lalu dia dikasih tahu itu sandalmu ada di tanganmu. Dia mengatakan masya'artu illa annaha annahuma fi rijlaya. Saya enggak merasa kalau sandalku tak pakai. Maka sejak saat itu orang jadi sadar, tidak ada istilah manusia yang memiliki dua hati dalam perutnya. Sehebat apapun orang kalau dalam kondisi sangat terjepit, mentalnya turun, maka sekalipun dia orang cerdas, dia tidak akan bisa atau bahkan dia bisa hilang konsentrasinya. Termasuk Jamil bin Ma'mar yang disebut sebagai orang yang memiliki dua hati, hilang konsentrasi karena ketika atau ketika dia dalam barisan orang-orang musyrik kalah perang melawan kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan adanya dua hati dalam perut seseorang. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua manusia dalam hidupnya itu hanya bisa melakukan satu konsentrasi. Maka sehebat apapun manusia, dia hanya bisa fokus pada satu hal, fokus dalam satu, fokus pada satu konsentrasi. Dia tidak mungkin bisa fokus dalam dua konsentrasi. Karena itulah ayat ini memberikan pelajaran ketika seseorang itu belajar atau seseorang itu melakukan aktivitas maka hendaknya dia prioritaskan mana di antara aktivitas yang lebih penting. Namanya ikut pengajian tentu saja tidak bisa disambi dengan ngobrol. Namanya pengajian tentu saja tidak bisa disambi dengan kegiatan yang lain karena pasti ada salah satu yang dilakukan dan yang lainnya terkalahkan. Manusia hanya memiliki satu hati dalam perutnya, artinya dia hanya memiliki satu konsentrasi dalam aktivitasnya. Ketika berada di masjid sedang mengikuti pengajian, tapi yang dipikirkan di rumah, yang dipikirkan jemurannya atau yang dipikirkan di dapurnya, maka bisa dipastikan apa yang dia alami sekarang tidak akan bisa masuk dalam dirinya karena tidak dia konsentrasikan. Dan ini bagian penting dari adab dalam belajar. Seseorang itu bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran yang dia dengar ketika dia konsentrasi. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya ayat Al-Quran merupakan peringatan bagi orang yang hatinya sehat Telinganya mendengar Wahuwa syahid Dan dia konsentrasi Karena kalau tidak konsentrasi Dia pecah konsentrasinya Dia pecah fokusnya Maka dia tidak akan bisa mendapatkan e, Banyak manfaat dari apa yang dia dengar Sekali lagi kita perlu ingat Manusia hanya memiliki satu hati dalam dirinya satu konsentrasi dalam dirinya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari keyakinan orang jahiliyah yang kedua wa ma ja'ala azwajakum Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan istri kalian Allah itu zahiruna minhun yang kalian dihar ummahatikum berstatus sebagai ibu kalian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan orang-orang jahiliyah <clears throat> mereka menganggap ketika ada seorang wanita yang didihar oleh suaminya maka status wanita ini sebagaimana ibunya dan ini adalah puncak talak puncak cerai dalam jahiliyah karena wanita kalau sudah ditihar, Posisi mereka terkatung-katung Sang suami sudah tidak lagi mau mendekatinya Namun istri tidak punya kebebasan Untuk melakukan pilihan yang lain Selain hanya mengikuti si suami Namun posisi istri Sebagaimana layaknya ibu Dia hanya bisa mendapatkan nafkah lahir Dia bisa mendapatkan e, nafkah Eh, lahir namun sama sekali tidak bisa mendapatkan nafkah batin. Dan mereka meyakini bahwa orang yang sudah ditihar statusnya sama persis sebagaimana ibu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan tihar sebagai kauluzur sebagai ucapan dusta. Maka dihar bernilai dosa karena dihar itu mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan realita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Mujadilah Allah menyebut dihar dengan qauluz zur wa innahum layakuluna munkaram minal qawl wa zura orang-orang yang melakukan dihar itu mengucapkan kalimat yang mungkar minal qaul ucapan yang mungkar wa zuran dan ucapan dusta karena itulah para ulama menyebut dihar termasuk perbuatan maksiat perbuatan dosa karena Allah Subhanahu wa taala menyebut diar sebagai mungkaram minal qaul wa zura. Berbeda dengan cerai. Kalau cerai hukum asalnya makruh. Namun bisa menjadi e, mubah atau berubah menjadi hukum yang lain. Tapi hukum asalnya makruh. Kalau dihar hukum asalnya haram eh, Ucapan dihar Karena dihar ini adalah ucapan yang dusta Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai Ucapan yang mungkar Kenapa dusta? Karena orang yang dihar Orang yang mendihar istrinya Itu menyebut istrinya sebagai ibunya Padahal itu bertentangan dengan realita dan semua ucapan yang bertentangan dengan realita dalam Islam adalah ucapan dusta. Baik pelakunya sengaja maupun tidak sengaja. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan kita agar kita tidak menyebarkan semua berita yang kita dengar karena orang yang menyebarkan semua berita yang dia dengar Berarti bisa dipastikan dia nanti akan menyampaikan berita yang tidak sesuai realita dan itu dusta. Dan itu perbuatan dusta. Kemudian kapan seorang itu disebut melakukan zihar? Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, zihar dari kata zahrun yang artinya punggung. Orang-orang jahiliyah atau orang-orang Arab ketika mereka sudah merasa sangat bosan dengan istrinya dan tidak lagi memiliki keinginan untuk mendekati istrinya, maka mereka menyamakan punggung istrinya sebagaimana punggung ibunya. Dhahruki ka dhahri ummi. Punggungmu kayak punggung ibuku. Kenapa mereka memilih punggung? Karena yang namanya wanita itu ibarat tunggangan bagi sang suami Ibarat kendaraan dan e, dabah atau binatang itu ketika dinaiki Dia naik atau apa orang yang nunggang berada di atas punggungnya Karena itulah orang Arab menyamakan Anggota tubuh yang digunakan untuk dihar adalah punggung dan latar belakang tihar umumnya karena merasa bosan dengan istrinya. Karena itu batasan tihar kapan ucapan se seorang suami menyamakan istri dengan ibunya itu disebut tihar. Yang pertama, syarat yang pertama semangat mengucapkan ini karena latar belakang bosan Suami bosan dengan istrinya Sudah tidak punya lagi gairah dengan istrinya nggak punya lagi keinginan untuk mendekati istrinya Ini yang pertama Yang kedua Suami menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya Atau menyamakan seluruh fisik istri dengan fisik ibunya Atau dia menyamakan bagian paling penting dalam hubungan badan Yang dimiliki oleh istri Dengan bagian yang ada pada ibunya Jika terpenuhi dua, jika terpenuhi dua kriteria ini Maka statusnya dihad Pertama karena latar belakang bosan Suami tidak lagi punya gairah dengan istri Yang kedua Suami menyamakan anggota badan tertentu Yang dimiliki oleh istri dengan ibunya Bisa punggungnya Atau seluruh tubuhnya Atau bagian paling penting dalam hubungan suami istri Jika ini yang terjadi Maka statusnya Dihar statusnya dihar. Namun jika yang disamakan itu bukan anggota hubungan badan yang paling penting, bukan seluruh tubuh dan bukan punggung. Seperti misalnya ya, suami mengatakan tanganmu seperti tangan ibuku. Atau wajahmu mirip ibuku Atau telingamu kayak kuping ibuku dan seterusnya. Ini bukan tihar. Ya. Atau mulutmu seperti mulut ibuku, ini juga bukan tihar. Atau dia menyamakan <clears throat> dirinya dengan ibunya namun bukan karena latar belakang bosan. Mungkin karena saking cintanya seorang suami kepada istrinya maka sang istri diibaratkan ibunya dia akan sangat mencintai ibunya dia bilang kamu ibarat ibuku Insya Allah semacam ini bukan termasuk dihar karena dihar dua tadi batasannya pertama latar belakangnya karena bosan yang kedua suami menyamakan apa yang ada dalam istri dengan ibunya dengan batasan tadi pertama punggung punggungmu seperti punggung ibuku atau yang kedua eh, seluruh badanmu seperti badan ibuku atau yang ketiga anggota badan yang anggota tubuh yang paling penting dalam hubungan badan disamakan dengan apa yang dimiliki oleh ibunya. Jika ini terpenuhi, maka statusnya dihar. Nah, kita perlu mengetahui batasan semacam ini karena dihar itu hanya sebatas ucapan namun memiliki konsekuensi yang besar sehingga kapan ucapan suami itu terhitung tihar dan bukan tihar Harus ada konsekuensi yang dilakukan oleh seseorang Ketika itu statusnya tihar Maka nanti sang suami tidak boleh mendekati istrinya Sampai dia membayar kafarah tihar Tapi kalau itu ucapannya bukan tihar Maka tidak dinilai sebagai tihar Sehingga tidak ada istilah kafarah tihar Kemudian yang ketiga Allah berfirman wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum Tidaklah Allah jadikan anak angkat kalian abna'akum sebagaimana anak keturunan kalian Di awal Islam diperbolehkan seseorang mengangkat orang lain dan sampai mengganti nasab Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki budak yang namanya Zaid bin Haritha hadiah dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha karena Zaid ini sangat nurut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cocok dengan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambilnya sebagai anak angkat terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak laki-laki maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Zaid sebagai anaknya. Saking lamanya tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai si Zaid ini disebut dengan Zaid bin Muhammad. Padahal aslinya Zaid bin Harithah. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangan untuk menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Maka Zaid yang dulunya dipanggil Zaid bin Muhammad Sejak turun ayat yang melarang adanya e, mengubah nasab Mereka memanggilnya menjadi Zaid bin Harithah Dan perlu dibedakan antara e, merawat anak Merawat anak orang lain dengan adopsi anak yang dilarang dalam Islam adalah adopsi anak yang sampai mengubah status nasab. Sampai mengubah status hukum. Ada orang yang nggak punya anak, kemudian ngambil anak orang lain, kemudian dia jadikan sebagai layaknya anaknya sendiri, bahkan sampai nasabnya diubah, hukum seluruhnya diubah, maka semacam ini tidak diperbolehkan. Dan bahkan Islam melarang keras seseorang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intasaba ila ghairi abihi fanna fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang menasabkan kepada selain bapaknya, maka surga haram baginya. Karena itu sangat berat ketika orang melakukan pelanggaran menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Dan betapa banyaknya manusia di zaman sekarang yang mereka menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Terlebih ketika tersebarnya perbuatan zina sehingga banyak orang yang hamil di luar nikah, anaknya terlahir Sementara tidak memiliki bapak yang sah Namun yang namanya akta kelahiran Pasti di situ ada dua pasang manusia Atau ada sepasang manusia Ada bapak dan ibu Tidak akan mungkin dalam akta kelahiran Hanya ditulis oleh Hanya ditulis ibunya saja Padahal status anak ini bukan anak kandung Anak biologis Yang itu bukan anak kandung sejatinya dia tidak memiliki bapak. Sehingga seharusnya dia dibinkan ke ibunya ya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang dibinkan kepada ibunda Maryam radhiyallahu anha. Karena Nabi Isa terlahir tanpa bapak. Allah sudah memberikan contoh ya. Ada Hawa pintu Adam. Ada Isa bin Maryam Manusia yang terlahir tanpa bapak Kalau Hawa terlahir tanpa ibu Maka seharusnya orang yang terlahir tanpa bapak Itu dia dinasabkan kepada Dia dinasabkan kepada ibunya Namun banyak orang yang kemudian Masih menasabkan kepada bapak biologisnya Dan ini satu perbuatan yang tersela Karena bapak biologis bukanlah bapak kandung Namun kalau sebatas mengambil anak untuk diasuh tapi tidak sampai mengubah hukum ini dalam Islam diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib mengasuh Ja'far bin Abi Thalib. Karena dulu Abu Thalib itu punya anak banyak namun hidupnya miskin Nah, Ali bin eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam balas budi. Dulu waktu kecil pernah diasuh oleh Abu Talib Maka setelah beliau menikah dengan Khadijah dan beliau eh, mampu secara ekonomi, beliau mengambil Ali dan Ali bin Abi Talib diasuh di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, semacam ini diperbolehkan karena tidak mengubah hukum. Yang tidak boleh adalah pengasuhan yang sampai mengubah status hukum. Lalu Allah akhiri tiga keyakinan ini dengan mengatakan dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu hanya ucapan yang keluar dari afwahikum, dari mulut kalian. Untuk menunjukkan betapa jeleknya kalimat semacam ini, keyakinan semacam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan afwah dengan mulut. Ini ungkapan yang kasar. Kalau yang lebih eh, yang lebih halus menggunakan kata lisan. Namun di sini Allah mengatakan dzalikum qaulukum bi afwahikum, bukan dzalikum qaulukum bilisanikum. Untuk menunjukkan bahasanya ini adalah ucapan yang sangat parah Sampai Allah sebut ini kalimat yang keluar dari mulut-mulut kalian. Karena itulah keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang sama sekali tidak memiliki dasar. Hanya keluar dari mulut manusia namun sama sekali tidak pernah Allah ajarkan. Sehingga ini jadi dalil bahwa semua keyakinan di alam ini yang itu sama sekali tidak pernah Allah ajarkan Dan tidak terbukti secara empiris Tidak terbukti secara realita Tidak ada dalam dunia nyata Maka keyakinan semacam ini Statusnya sama dengan Keyakinan yang dimiliki oleh orang ini Dimiliki oleh orang jahiliyah Yang Allah sebut Kalimat yang hanya keluar dari mulut namun sama sekali tidak memiliki landasan. Dan perhatikan bahwa keyakinan yang sesat dalam Islam itu diingkari sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun hanya dalam masalah hukum yang nampaknya remeh bagi sebagian manusia. Di masa silam orang-orang jahiliyah itu memiliki keyakinan ya. salah satu di antara keyakinan mereka adalah ada binatang yang dia itu halal bagi laki-laki tapi haram bagi wanita namanya bahirah bahirah itu onta yang sudah melahirkan 10 anak maka nanti di anak yang ke-10 Bakhira ini kalau hamil maka janinnya ini hanya boleh dimakan oleh laki-laki tapi haram bagi wanita. Namun jika bahirah ini mati jadi bangkai nanti boleh dimakan semuanya. Mereka mengatakan di surat Al-An'am waqalu ma fi hadzal butuni khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Mereka mengatakan apa yang ada di perut binatang ini itu khusus halal bagi laki-laki kami namun haram bagi para wanita. Ini kan hukum yang sangat aneh. Ada makanan yang halal bagi laki-laki tapi haram bagi wanita. Namun sayangnya keyakinan semacam ini juga diadopsi oleh masyarakat zaman sekarang. Ya. Orang zaman sekarang itu ada jenis makanan yang kalau laki-laki boleh tapi wanita dilarang. Contohnya apa? Rokok ya. ya. Rokok itu bagi masyarakat kita mubah bagi laki-laki tapi haram bagi wanita menurut masyarakat di tempat kita. Tidak jauh beda dengan keyakinan orang-orang jahiliyah Onta semacam ini halal bagi laki-laki Mubah bagi laki-laki Khusus bagi laki-laki Tapi haram bagi wanita Dan semua keyakinan yang semacam ini Statusnya Zalikum kaulukum afwahikum, Keyakinan yang hanya keluar dari mulut Namun sama sekali tidak memiliki dasar Lalu Allah tegaskan Wallahu yakulul haqq Dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengucapkan yang benar Maka kalau orang ingin mengatakan sesuatu hendaknya dia dasari keyakinannya dengan dalil atau dengan bukti. Karena kalau tidak statusnya sama dengan ucapan yang hanya keluar dari mulut tanpa dasar. Wa huwa yahdis sabil dan dia memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, mungkin demikian dulu yang bisa kita antarkan. Masih ada waktu 15 menit, semoga bermanfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Apabila suami belum ngaji, maka suami perlu diajak ngaji ya. Kalau ketika suami belum ngaji, maka istri berpeluang untuk menjadi sumber kebaikan di rumahnya. Dia bisa beli MP3 player, ya. kemudian dia download kajian-kajian di internet untuk diputar di rumah sehingga seisi keluarga bisa mendengar. Kemudian suami meminta istri untuk melayani ketika istri belum bersuci dari haid. Apa yang mesti dilakukan sebagai seorang istri? Haruskah tetap mentaati suami karena takut suami marah? Jawabannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khalik. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat terhadap khalik maka dalam kondisi seperti ini apapun keadaannya istri tidak boleh mentaati keinginan suami. Ya. Kecuali kalau sampai ada unsur paksaan. Ya. Kalau sampai ada unsur paksaan misalnya apa? Dia dilukai, disakiti, dipukul atau semacamnya nanti masuk kategori ikroh ya. ikroh pemaksaan dan ikroh jika sampai menyebabkan luka Ini termasuk diantara ikroh yang muktabar Artinya ketika sang istri melayani suami karena paksaan yang menyebabkan istri harus terluka ya, karena dipukul insya Allah tidak masalah namun ketika tidak sampai sedemikian tidak sampai ada unsur ikroh. Maka istri harus bertahan dan tidak boleh melayani suami. Hanya sebatas marah itu bukan ikroh. Sebatas marah itu bukan ikroh. Kapan paksaan suami itu bernilai ikroh, bernilai paksaan yang dinilai? Jawabannya pertama, paksaannya adalah paksaan yang membahayakan istri. Misalnya suami mengancam, kalau kamu nggak mau nurut, nanti tak pukul. Kemudian yang kedua, suami memungkinkan untuk mewujudkan paksaannya. Kalau suami tidak mungkin mewujudkan paksaannya, maka istri tidak boleh nurut. Jadi suami ngancam, nanti kalau kamu nggak mau nurut, tak pukul, dan istri tahu. Biasanya suami memang nekat untuk mukul. Kalau istri tahu suami nekat mukul, maka dia boleh menuruti keinginan suami. Tapi kalau istri tahu ini hanya gertaan, ya, hanya paksaan, namun tidak tidak akan diwujudkan, maka semacam ini istri tidak boleh taat. Termasuk juga yang terjadi pada orang tua ya. Ketika ada sebagian muslimah yang dipaksa oleh orang tuanya harus lepas jilbab atau tidak boleh menutup aurat atau tidak boleh memakai pakaian yang syar'i. Apakah harus dituruti? Jawabannya tidak. Kecuali jika orang tua maksa. Orang tua ngancam, nanti kalau kamu tidak nurut tak pukul. kalau sebatas maksa semacam ini nanti dipertimbangkan. Apakah eh, orang tua akan mewujudkan paksaannya ataukah tidak? Kalau sampai orang tua mewujudkan paksaannya, nanti sang anak e, boleh untuk melakukan pelanggaran syariat dalam kondisi mukroh, terpaksa. Namun kalau kita faham nggak mungkin ya orang tua yang sayang pada anak kok sampai berani mukul anak, maka tidak masalah atau dalam kondisi ini <clears throat> sang anak tidak boleh nurut sama orang tuanya. Sehingga harus dipertimbangkan apakah marahnya suami ini sampai nanti menimbulkan madarat yang besar bagi istri ataukah tidak.